Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab waktu beliau menjadi khalifah. Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah masuk gam kota Madinah ada talang. Talang yang menjorok begitu sehingga tidak indah. Karena beliau seorang khalifah ingin memperindah kota. Karena beliau adalah sebagai pemimpin. Akhirnya menyuruhlah turunkan itu talang. Setelah talang diturunkan pada suatu hari Sayyidina Abdullah bin Abbas melewati gang tersebut Sayyidina Abdul bin Abbas merasakan sesuatu yang beda. Ada yang kurang begitu. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas toleh kanan, toleh kiri. Apa yang kurang di sini? Sepertinya ada yang kurang. Akhirnya dia melihat ke atas. Mah, ini talam. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas menyeru kepada orang yang ada di sini. Wahai kaum, siapakah yang tahu di antara kalian siapa yang menurunkan talang ini? Orang pada menjawab, oh kami tahu, khalifah yang menyuruh menurunkan. Khalifah siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menyuruh. Kemudian apa? Sayyidina Abdullah bin Abbas selalu bergegas ke tempatnya Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu jadi khalifah. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah didiannya Nabi Muhammad SAW. Dia pun khalifah yang soleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ketahuilah, Sayyidina Abdullah bin Abbas tidak akan masuk ke rumahnya khalifah kecuali kata sesuatu yang sangat penting. Padahal khalifahnya benar, kalau khalifah tidak benar nggak bakal mau. Ini khalifah benar saja. Sayyidina Abdullah bin Abbas masih menjaga, tidak akan masuk kecuali karena sesuatu yang sangat penting. Sudah begitu mengetuk pintu dan dengan bergegas, Abdul Umar, ya Umar, ya Khalifah Umar, ya Khalifah Umar, ya Khalifah Umar. Sayyidina Umar sangat tahu ini orang aziz, orang ini mulia, orang ini tidak remeh. Abdullah bin Abbas tidak akan masuk ke tempatnya Khalifah kecuali kata sesuatu yang penting. Bukan hanya untuk sumbangan pondok, bukan. Gak ada itu. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab tidak akan masuk ke tempatnya khalifah kecuali karena penting. Sayyidina Umar pun bergegas menyambut, ada apa? Ada apa Abdullah bin Abbas? Tentu ada satu hal yang sangat penting sampai Engkau mengetuk pintu rumahku. Benar khalifah aku mau tanya. Tanya apa? Apakah benar engkau yang telah menurunkan talang di pojok kota Madinah itu? Sayyidina Umar lemas, kirain ada apa? Urusan talang sampai kau mengetuk pintu. Iya, aku yang menurunkan memangnya ada apa Abdullah bin Abbas? Sayyidina Abdul Abbas menitikkan air mata dan berkata, Ya Khalifah, apakah engkau tidak tahu bahasanya yang memasang talang itu adalah Rasulullah? Selalu ada Nabi Muhammad. Sayyidina Umar bergetar ketakutan, Benarkah yang memasang talang itu adalah Rasulullah? Ya Khalifah, dan aku yang membantunya. Sayyidina Umar bergas, ayo ikut aku. Pergilah Sayyidina Umar ke gudang dan mengambil talang tersebut dan dibawa oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Abdullah bin Abbas menerangkan, "Ya Khalifah, biar aku yang bawa." Tidak, aku yang nyuruh lepas, aku yang harus membawanya. Dipikul oleh Sayyidina Umar bin Khattab ke tempat talang tersebut. Akhirnya Sayyidina Umar membawa talang tersebut. Kemudian nyuruh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, kau pasang talang itu. Suruh naik. Pergi Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kemana kau pergi Abdullah bin Abbas? saya akan pinjam tangga ke tetangga karena tempatnya tinggi ya Rasulullah. Abdullah bin Abbas tidak usah pakai tangga, injak tengkoknya Umar bin Khattab yang berani menurunkan talangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada mahabbah urusan talang. Bagaimana sekarang keadaan Saudi? Mana peninggalan Nabi? Ini dijaga talang saja di mengingatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada ini. Zaman ini rusak ya. Sekarang nggak ada peninggalan Nabi dianggap sebab syirik dan sebagainya. Apa itu semuanya? Imam Hasan Basri berkata, kalau seandainya umat ini tahu rumahnya Rasulullah yang sesungguhnya, cukup melihat itu saja, akan belajar ilmu tawadu, ilmu zuhud, ilmu macam-macam, ilmu kebaikan. Tapi semuanya tidak ada. Allah. Selalu ala Nabi Muhammad. Urusan talang menjadi bahan pikiran Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa ini talang ada hubungannya dengan siapa? dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan main ini makna kecintaan. Ada pun membangun cintanya lama dengan kenal kumpul Nabi Muhammad menjaga mulian sampai buahnya sampai derajat talangnya Nabi Muhammad menjadi jadi bahan pikiran. Sekarang orang ngolok Nabi tidak sadar, sekarang menurunkan apa apa menghancurkan katanya menjadi syirik dan sebagainya. Tidak. Inilah asya'alikum antusyriku. Tidak banyak syirik, terjadi syirik tidak akan tapi yang banyak rebutan dunia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aman insyaallah umat Nabi Muhammad dari syirik insyaallah. Dijaga dari syirik insyaallah.